Secara umum kita sudah mengetahui manhaj itu, Tapi dalam pasti, pasti penerapan manhaj dakwah tersebut ada kadang sebagian kita keliru dalam menerapkan manhaj tersebut. Semua kita sepakat bahwa dalam dakwah mesti didasari oleh ilmu. Harus mulai dengan tauhid. Di antara bentuk sifat-sifat doa yang mesti dimiliki pertama sekali adalah ikhlas yang harus kita miliki. Jadi kita dalam berdakwah bukan dalam rangka mencari ketenaran jumlah pengikut yang banyak ya. Karena apabila keinginan-keinginan ini diiringi dalam dakwah kita, mengiringi dakwah kita, mengiringi dakwah kita, maka secara tidak langsung ini akan mempengaruhi langkahnya dalam dakwah. Sehingga yang menjadi tujuannya adalah banyaknya pengikut, ya sehingga membuat dia lalai dalam mempraktekkan manhajnya dalam dakwah tersebut. Jadi pertama juga kita katakan ikhlas. Buat tujuannya bukan ingin dipandang, ingin dimuliakan, semata-mata hanya karena memang ini tugas agama yang harus diwajib dan merupakan memiliki keutamaan yang sangat besar sekali di Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwa berdakwah jalan Allah merupakan adalah ini jalan para anbiya, jalan yang sangat mulia sekali. Oleh sebab itu, jalan yang mulia ini harus tempuh dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tidak diiringi oleh niat ikhlas, maka dakwahnya akan dikotori oleh berbagai macam bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangan baik dalam manhaj maupun di dalam materi yang disampaikannya. Masalah ikhlas dalam berdakwah tidak akan panjang lebar kita bicarakan. Semua kita tahu bahwa mesti semua amal soleh mesti diiringi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah harus mulai dengan ilmu. Maka berdakwahlah sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jika kita berdakwah dalam bidang pengajian, karena berdakwah ini bisa dengan kemampuan kita masing-masing dengan berbagai bentuk. Mungkin berdakwah melalui hartanya, dia yang mengkater, yang membantu dari kegiatan-kegiatan dana. Ada yang berdakwah di segi menulis, mengajak orang-orang untuk menghadiri majlis ilmu. Ini dakwah. Di dakwah itu bisa setiap kita melakukannya. Emas ketika dia tidak memiliki ilmu dia hadiahkan buku-buku agama, majalah-majalah agama ini dakwah. Ya, mengambil memberi informasi tentang pengajian-pengajian kepada orang, mari ikut pengajian, diajak teman sekantor, teman pekerjaan dalam usaha, ini dakwah. Jadi tapi yang kita bicarakan yang mesti diiringi dengan ilmu penting sekali adalah ketika dia yang sebagai pendainya. Dia yang menerima materi harus memiliki ilmu yang cukup. Jangan melampaui batas ya padahal kapasitas ilmunya belum sampai pada tingkat untuk memberikan hal-hal yang e, rinci sekali yang prinsipil umpamanya hal-hal kali memberi fatwa-fatwa tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan umat ini tidak berhak disampaikan oleh orang-orang yang baru pemula dalam ilmunya. Jadi pertama ikhlas, kedua memiliki ilmu ini semuanya secara global aja kita singgung. Kemudian al-hilmu sabar. Di antara sifat yang mesti dimiliki oleh seorang dai adalah santun dan penyabar santun dan penyabar. Jadi dalam menyampaikan kebenaran harus memiliki sifat apa? Sabar dan santun. Kenapa? Walaupun ajaran yang kita sampaikan adalah benar, hak, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis salaf dan sunnah, tetapi ketika disogohkan, ketika diajukan dengan cara yang kasar, ini tidak ada orang yang mau. Ibaratnya, walaupun emas tapi dibungkus dengan api, tidak ada orang yang mau ngambil ya kan? Ataupun makanan tapi disuguh dengan piring yang kotor, nggak ada orang yang main. Tapi kalau kadang-kadang piringnya bersih, makanannya tidak berapa, tapi harganya mahal sekali. Ya kan? Tapi masalah sebab itu dalam berdakwah mesti kita diiringi rasa iba, santun, hormat, sopan dalam kata-kata. Ini mesti kita miliki. Bukan asal celah, bukan asal apa? oh, yang penting saya sudah nyampe ke kebenaran, terima terima bukan urusan saya, bukan begitu. Ya. Tetapi dalam menyebut kebenaran, ya makanya dalam praktek duniawi saja seorang dokter mau menyampaikan obat, bagaimana dia dilakukan? Pokoknya mau disuntik pakai jarum ini. Enggak langsung dikatakan ini jarum saya taruh kamu, saya tusuk kamu. Enggak begitu dia bilang. Ya kan? Dikasih dulu apa? Dikasih dulu apa? Alkohol. Biar enggak terasa sakitnya. Demikian. Orang seorang dokter ya, oleh itu Nukayim di dalam kitab beliau sangat banyak memberikan contoh kepada seorang tabib dai ini. Karena dai ini adalah tabib bukulu. Kalau dokter ya tabib ini ajasan tubuh kasar. Tapi banyak yang perlu kita ambil bagaimana dokter dalam menyatukan obat itu kan obat itu pahit. Tapi bila dirayu dengan bahasa yang indah orang mau menelannya. Kenapa dia yang mengharap kesembuhan? Walaupun dia akan merasakan sakit di awal dia minum obat, pahit. Ini Demikian seorang dai dalam menyuguhkan dakwanya. Apalagi dakwanya adalah dakwah yang memang hal yang memang benar dan ya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah manhaj salaf harus sungguh dengan cara yang baik. Jangankan ya baik sama saudara kita yang tersalah ataupun orang ahli kitab dan kafir sekalipun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Fakulalau qaulan layyinah. Katakan kepada Fir'aun itu kata yang lembut. Enggak dikatakan oh, kafir kamu wahai Fir'aun, enggak mau beriman kamu, kurang ajar enggak ada. Kula faqula lahu qawlan bayyina. Katakan kepada keduanya kata-kata yang eh, katakan oleh kalian berdua kepada Fir'aun itu kata-kata yang lembut. Fir'aun sekarang ini ada sebagian kita jadi dalam berdakwah sangat kaku, Nah orang ini kita katakan belum layak untuk berdakwah. Karena dakwah itu bukan hanya ilmu saja, tapi ada lagi ilmu menyampaikan dakwah itu sendiri. Seorang ambiya terkenal dengan akhlak yang mulia. Muhammad Nabi kita Muhammad Sallallahu itu banyak orang masuk karena oh, akhlaknya. Dan itu sudah semua masyhur dalam penyebaran agama Islam berkat kelembutan dan kesantunan. Nah ini mesti kita miliki dalam dakwah kita santun. Ya. Ada berapa hal yang peeda. Jika kalaupun dia tidak menerima dakwah kita, dia tidak akan memfitnah dakwah kita. Jangan itu orang-orang kasar itu. Jangan ikut dakwahnya. Enggak bisa dikatakan seperti itu. Apabila dia berkata kepada orang lain, ya kan orang lain akan jawab, enggak, dia orang-orang berakhlak kok. Baik, salam kepada kita, enggak sombong. Tapi sekarang dakwah kita di banyak tempat fitnah oleh sebagian saudara kita menimbulkan orang takut dengan dakwah itu. Jangan orang-orang kasar, kelihatan bumis begitu. Enggak begitu. Salam, senyum. Ya, ini bukan mujamalah dengan ahli bid'ah, nanti ada lagi pembahasannya. <clears throat> Ini yang sebagian dakwah kita menghambat tersampai kepada orang. Kadang-kadang orang itu bukan anti dengan dakwah, tapi dengan gaya kita mereka anti. Menyebabkan mereka tidak mau mengikuti dakwah. Jadi sabar ya, dan juga ilmu, santun, sopan, santun. Ya. Selama kesopanan-kesopanan tidak diharamkan dalam agama, ya mubah itu tidak masalah kita lakukan. Kecuali hal-hal yang memang melanggar akidah selama jam itu baru tidak kita lakukan. Jadi mesti kita memiliki apa? Santun dalam berdakwah. Ini perlu sekali akhlak yang mulia. Karena dakwah kita ini di mana-mana fitnahnya itu hanya kasar, ya atau beringat, salah, kalau melihat kita selalu kerut kening. Ya kan? Itu begitu kenyataan. Bukan hanya kepada orang awam, sesama selati aja kadang-kadang begitu dia. Kita melihat tuh langsung begini, berubah wajahnya. Ya. Ya, langsung hitam padam mukanya itu. Ya, aneh, dakwah apa seperti itu? Jadi oleh sebab itu mesti kita dalam berdakwah memiliki akhlak yang mulia. Yang ada sebagian saudara kita yang kaku bahkan kepada saudaranya orang tuanya. kita hadir orang tuanya oleh dia. Orang tuanya sendiri kita hadir Baru kenal kemarin dulu belajar sedikit aja baca Al-Quran benar, orang tuanya hadir oleh dia. Banyak kejadian di teman. Ini musibah dalam dakwah kita ini. Kena, kenapa? Disampaikan orang-orang yang cara penyampaiannya salah. Bukan dakwah yang salah, penyampaiannya yang salah. Begitu. Sedangkan Allah saja orang tuanya musyrik wa in jahadaka ala an tusyrika bi ha malaikal qabil fala tuti'ma wa ma fid dunya ma'rufah. Orang tua yang kafir musyrik bahkan malah mengajak kita kesyirikan. Disuruh oleh Allah pertemalah dengan dia itu secara bah Gak dicaci maki. Ini orang tuanya masih belum punya ilmu, masih sholat kadang-kadang diucapkan kata-kata yang tidak benar tahzir orang tuanya sendiri, mertuanya, kadang-kadang saudaranya sendiri, mentang-mentang baru kenal kajian sudah. Ya. Jadi ini kaku dan tidak paham dalam penerapan masalah kajian hajar dan tahzir itu. Nah, oleh sebab itu penting saya ingatkan ini karena musibah dalam dakwah di mana-mana disebabkan dengan sifat-sifat seperti ini. Kemudian al-badu fi da'wa bil aham fal muhim. Jadi dimulai dulu yang terpenting. Ini nggak boleh berdakwah langsung bicarakan apa mirab. Yang pertama bicarakan masalah tahlilan, yasinan. Ya mulai dulu dengan akidah. Nasihati secara baik-baik. Ini enggak. Yang ditonyok dulu, apa yang membuat mereka apa tersinggung itu dulu <clears throat> dimulai. Allah saja melarang Rasulullah SAW ini oh, melaknat tuan-tuan orang musyrikin. Padahal itu bukan haram, tetapi akan mengakibatkan perbuatan yang haram, ya melanggar tuan mereka itu tidak boleh. Nah, membuat mereka lari di kajian akidah. Ya, padahal bid'ah-bid'ah itu belum sampai pada titik syirik pokoknya. masih keterlaluan muda diperbaiki dulu yang terparah ibaratnya orang ini mengendap penyakit yang menular yang banyak sekali kepalanya kena kanker telinganya kena kopot hidungnya juga apa boleh ini tenggorokan juga mantelan apalagi mensret lagi bisul lagi mana yang mau diobati dulu cari penyakitnya yang paling parah dulu diobati ini enggak dia sudah kanker otak bisulnya digesek-gesek gimana ini yang tidak paham yang dibicarakan mihrab sejadah aneh dalam dakwah sebagian saudara kita Kata mereka sudah masak salah sekali. Tapi tidak tahu apa yang dimulai dengan dakwah tersebut. berangsur asur, Jangan mau sekali ngaji sudah telah populer, Tidak mungkin. Kalau seandainya ustaz-ustaz mereka dulu mengajar mereka seperti itu, nggak satu pun mereka terjadi salafi. Dengan sikap mereka seperti sekarang ini. Mengusir orang seenaknya. Ini sifat apa? Jadi oleh sebab itu, ini manhaj dalam dakwah perlu diperbaiki. Dibenahi betul-betul sesuai dengan manhaj salaf, tidak hanya sekedar mengakui manhaj-manhaj salaf. Perlu diperbaiki. Jadi ya, oleh sebab itu kita katakan banyak saudara-saudara kita kadang-kadang memulai dari titik yang sih yang memang belum pantas disentuh sudah disentuh. Sadada, ada sejadalah, mihrablah. Hajar dulu mereka cinta ilmu, cinta majelis ilmu, cinta kepada sunnah. Hari demi hari mereka akan dirubah. Tidak mungkin bisa disembuhkan penyakitnya itu sekaligus habis satu majelis, besok jengkotnya langsung panjang, ya kan? Jengkotnya nggak bisa begitu kan? Sudah lima kali hadir, besok celananya harus potong, nggak potong dengan hadis majelis saya. Subhanallah. Ikhwan perlu sabar. Tidak sama kekuatan kita dalam mengamalkan itu. Ya kan nggak sama. Kadang-kadang orang memang pertama itu langsung bagus dia ya kan. Kadang enggak. Memang taruh kita kemampuan kita itu berbeda-beda. Tapi yang penting dia sudah bersemangat untuk ilmu, hari demi hari perbaiki sedikit sedikit. Ya. Kemudian yang kelima dakwah kepada tauhid dan sunnah dan memperingati dari syirik dan bid'ah. Ya, jelas semuanya. Hadis ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan firman beliau yang sudah ayat ini mencakup yaitu langkah-langkah dakwah yang sangat penting sekali dipahami oleh dai. Kul hadi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Ini secara perintah kepada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala ini jalanku. Artinya apa? Apa yang untuk ambil faedah di sini? Bahwa dalam berdakwah harus mengikuti jalan siapa? Jalan Rasulullah SAW. Adu ilallah Artinya apa? Aku mengajak ke jalan Allah kepada Allah. Nah ini jalannya digambarkan oleh Rasulullah SAW. Adu ilallah, ilallah kepada Allah bukan kepada dirinya. Menyampaikan apa tadi? Poin tentang ikhlas. Adu ilallah. Kamu mengajak kepada Allah bukan kepada madhabmu, kepada madhab kiaimu, kepada gurumu. Seru mereka itu kepada Allah. Kalau orang mengajak kepada dirinya, kalau yang tidak pendapatnya tidak terima, langsung dia apa? Marah. Ada orang beda pendapat dengan dia langsung marah dia. Ini bukti orang yang tidak berdakwah dengan kepada Allah. Jadi berdakwah itu kepada Allah ilallah. Kemudian ala basira di atas ilmu. Nah, ini yang kita cembung tadi. Ini dalilnya dalam ayat ini semuanya terdapat. Ana wanita ba'ani. Kemudian aku dan pengikutku eh, kata Allah katakan ini kepada Rasulnya ini adalah orang yang benar-benar mengikuti sejati adalah orang yang menjadi pendai pada agama ini. Mereka yang di atas sunnah, ya. Wa subhanallah dan maha suci Allah wa ma'ana minal musyrikin. Ayat di akhir ini menunjukkan asas dakwah. Maha suci Allah. Jadi dakwah kita itu adalah dalam rangka apa? Itu menyucikan Allah dari segala hal-hal yang mengurangi kesempurnaan Allah. Baik urububiyah, uluhiyah dan asma sifatnya. Uluhiyah namanya orang yang mensyirikkan kan Allah dalam ibadahnya. Wa ana minal musyrikin ditunjukkan oleh di sini adalah baro'ah dari perbuatan syirik dan orang-orang musyrikin. Ini ayat yang singkat ini tapi mengandung yaitu poin-poin dakwah yang sangat penting sekali yang perlu kita pahami dan kita dalami. Penjabarannya banyak diterang oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kita hanya singgung berapa hal karena ada banyak hal yang memang kita singgung ini dalam hal ini. Kemudian disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, Inna awalan nas ini yukda yawmal qiyamah salasa minhum ini ada manusia yang pertama sekali nanti dihukum pada hari kiamat itu ada tiga jenis bentuknya. Yang pertama rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an fa utiya bi fa'arrafahu ni'ami ya ni'amahu fa'arrafaha qala fama alim fama amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta yang pertama jenisnya orang belajar ilmu dan baca Al-Qur'an Lalu Allah kata kepadanya apa yang aku Lalu Allah sebutkan saya telah beri nikmat yang banyak kepada engkau. Apa yang kau perbuat dengan nikmat yang banyak tersebut? Dia katakan aku menuntut ilmu dan membaca Al-Quran. Lalu Allah katakan engkau bohong. Walakin kata alam ta'ilma liqalu alim. Liqal alim. Liqala alim. Kamu belajar ilmu itu supaya apa? Dikatakan orang beril. Di sini apa faedahnya? Adalah menafikan il, menunjukkan ikhlas dalam menyampaikan ilmu dan belajar ilmu. Dan ini hadis panjang sekali, ada orang bersedekah, ada orang berjihad. Kita hanya ngambil hal yang berhubungan dengan pembahasan kita. Di sana hadis menunjukkan tentang pentingnya berdakwah man sama sama Allah bihi wa man yura'i yura'i Allah bihi yaumil Oh, sama kalau sallallahu Hadis muttafaqun alaih yang mana siapa yang ingin mencari terkenal, mendapat dengar dari manusia, ya Allah akan nanti dibalas di hari kiamat. Permalukan di hadapan manusia. Siapa yang ingin mendapat pandangan manusia, ingin mencari muka dalam dakwanya, Allah juga akan membuat dia nanti pada hari kiamat dibalasi sesuai dengan amal mereka. Oleh sebab itulah perlu dalam ikhlas dari ayat dan hadis ini kita tahu ikhlas dalam menyampaikan dakwah. Oleh sebab itu dengan ikhlas dan keyakinan kita akan mampu menyampaikan kebenaran tersebut. Oleh sebab itu ayat yang telah kita singgung dari siang tadi wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina bi amrina lama di ayat ayatina yuqinun dan kami jadikan di antara mereka itu panutan-panutan yang mereka mendapat petunjuk dengan urusan kami tatkala mereka sabar ini menunjukkan tentang pentingnya sabar dan berdakwah di ayat ini ayat yaqinun dan mereka itu dengan ayat kami benar-benar yakin kemudian ini hal-hal yang sudah umum barangkali bahwa mesti kita santun dalam berdakwah coba lihat Rasulullah SAW dalam santunnya berdakwah rakyat Taif yang menyuruh para supaha dan anak kecil melempari Nabi SAW saat pergi ke Taif Lalu datang malaikat apa? Malaikat Jibril dengan malaikat Jibal. Lalu ditawarkan. Ya, kalau Rasulullah SAW kata malaikat Jibal, ini ah, kata Jibril ini malaikat Jibal. Dia datang untuk apa yang kau suruh saja terhadap rakyat Taif ini. Rasulullah waktu itu malaikat Jibal, malaikat ah, gunung ini mengatakan, Maukah aku lempar kepada mereka dua gunung al-Aqsabain ini? Abi Kubais dan Kaifaan. Kainu ayah Kaifaan. Ya. Kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Jangan. Ini arju ya-, Allah min aslabi abaihim mayyabudullah wa laishku bisya'ah. Kata Rasulullah tak usah. Saya berharap beliau disakiti ini. Tidak perlu balas dendam beliau. Akhlak yang mulia sekali. Jadi kata Rasulullah jangan. Saya berharap moga-moga nanti dari anak cucu mereka ada yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini akhlak yang sangat mulia sekali coba bayangkan sampai berdarah-darah Nabi SAW. Hampir pingsan waktu itu. Dia layak taib itu dilempar ya batu-batu kecil. Anak-anak kecil. Dengan jawaban beliau demikian. Jadi ini sebetulnya kita membaca sirah para ulama ya dan juga eh, tokoh-tokoh uh, dakwah lah yang menjalankan dakwah ini mereka memiliki kesabaran yang kulit sekali. Walau menemui berbagai bentuk ya baik dari saudara sendiri, dari keluarga sendiri, dari teman segala macam berbentuk pengucilan dan berbagai macam bentuk apa itu ocehan dan celaan. Mereka mesti sabar dalam menyampaikan dakwah. Kemudian itu bekal yang umum untuk bagi dai. Untuk di lapangan yang perlu diperhatikan adalah membedakan kawar bayanada atau ini membedakan antara berdakwah kepada orang muslim dan non muslim itu ada halnya. Jadi karena mad'u orang yang seru ini macam-macam bentuknya. Ada ahlu kitab, ada orang Yahudi dan Nasoro. Bagaimana mendakwai mereka? al mushrikun bagaimana pula mendakwai mereka? Al-mulhidun, orang ateis, bagaimana pula mendakwai mereka? Al-munafiqun, orang-orang munafik, bagaimana pula mendakwai mereka? Ruasa wa syarabukum, atau tokoh-tokoh kaum, suku, bagaimana pula mendakwai mereka? Hal ini mesti dipelajari oleh da'i di dalam Al-Quran semuanya ada. Bagaimana mbak dakwah kepada orang ahli kitab. Kul ya ahli kitab ta'alu ila kalimat insawa'in baina wa bainakum. Ini pendekatan. Kul ta'al, kul ya. ya. Kul ya ahli kitab ta'alu ila kalimat insawa'in baina wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la takhid wa la takhid ba'na ba'd arbab min dunillah. Ini sebetulnya ya wahai ahli kitab, marilah kepada kalimat yang sama di antara kita yaitu bahwa kita menyembah Allah saja, jangan di antara kita ada yang menjadikan sebagian yang menjadi Tuhan. Ini kalimat-kalimat dalam pengajaran kita. Berdakwah kepada kaum musyrikin ada di dalam Quran manhajnya diterangkan. Kepada orang-orang mulhidun, orang yang mengingkari ya adanya Allah, orang mulhid atau munafikun, orang-orang munafik. Ada cara-cara semua ini perlu dipelajari dalam mendakwah mereka. Kemudian menyeru kepada kaum. Coba lihat Rasulullah SAW ya mengutamakan, menghormati kaum kaum mereka. Ya apa? Kepala-kepala suku Arab itu dalam berdakwah. Ya, bukan dihina, bukan dicela, bukan dijatuhkan dulu. Ya, di dalam berdakwah ah, itu nggak perlu kita sebut sepulan-sepulan dulu. Apalagi orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah mereka. kiai-kiai yang menduduki kedudukan mereka. Ah, jangan kiai dulu yang dihabisi. Aja-aja mereka dulu pelajari ilmu agama. Ini enggak. sepulan sesaat. Kamu punya ini watan begini. Ya mereka belum paham kesalahan kiai mereka. Kalau mereka paham, mereka sendiri yang akan Ya, dengan diberi bekal ilmu dengan sendiri mereka akan berhangsur-hangsur menjauhi kesalahan-kesalahan tersebut. Tidak ada faedah disebut nama orang karena kesalahan itu akan dilakukan oleh banyak orang. Kalau begitu kita capek nyebut nama sipulan juga berkata alumni sipulan juga benar karena namanya kesesatan itu hampir sama. Maka yang disalahkan apa? Kesesatan itu yang perlu dinilai dulu. Ada kondisi yang perlu tasbih, ada, tapi bukan setiap majlis. Ini perlu dipelajari. Kemudian Bagaimana pula mendakwai setiap kelompok-kelompok itu perlu diperhatikan. Ya. Kemudian pertama yang perlu diperhatikan semua konsep yang sama mendakwai orang adalah dakwah kepada tauhid semua siapapun mereka jenisnya. Jelas itu sama. Tapi ada hal-hal yang memang pemanya kepada orang mulhidun itu ada hujan hujan Seperti hujah Nabi Ibrahim. Ya. Apa hujah Nabi Ibrahim? Ini Alam tara ila ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu al-mulk an atahu Allahu mulka id qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa qala ana uli umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsin al masyriqi fa min minal maghrib fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi Tidak kalian perhatikan ketika seorang yang diberi kekuasaan oleh Allah ya ini dia berdebat dengan Ibrahim Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Kata dia apa? Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Ibrahim? Jika memang begitu, Allah itu saya selalu mendatangkan matahari setiap pagi datang dari timur. Sekarang tolong datangkan dari barat. Fabunital dari kafar. Termenung, ya. Gak bisa, buka seribu bahasa dia. Tak kala dikatakan, kalau kamu Tuhan, tolong datangkan matahari dari barat. Yang setiap hari datang oleh Tuhan saya dari timur, kata Nabi Ibrahim. Ini hujah-hujah ini perlu dipelajari oleh da'i. Hujah-hujah kepada orang muhidin, kaum musyrikin, orang munafikin mesti dipelajari. hujah hujah ini ada dalam quran semua. Diajar kepada kita. Oleh sebab itu di sini penting bagi dai untuk membekali diri. Ini yang khusus berdakwanya melalui ilmu. Adapun berdakwah melalui harta, nasihat semacam semua kita bisa. Yang mengajak orang belajar ke menjadi muslim dan semacamnya. Yang khusus nasihat bagi orang yang menyampaikan ilmu kepada masyarakat, berdakwah. Mesti mempelajari hujah-hujah tersebut agar dia mampu sukses dalam dakwahnya. menjawab berbagai bentuk syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang munafikin bagaimana. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan juga itu ini memperingatkan mereka ini, pertama dakwah kepada tauhid itu banyak sekali hujah hadis Ibnu Abbas segala macamnya ini itu seperti hadis Ma'bad ini yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke Yaman lalu diperintahkan oleh Rasulullah SAW inna di qauman ahli kitab. Ini dakwah kepada orang ahli kitab. Wal yakun awal ma tadu ilaihi ilaihi syahadatu la Maka yang pertama yang kau mereka itu adalah asyhadu alla ilaha asyhadu Itu pada tauhid apa uluhi mengesahkan Allah. Ini dakwah ahli kitab ditunjukkan bagaimana. Langsung, gak perlu bicara-bicara seperti mana dikatakan oleh orang-orang eh, filsafat debat dulu ya tentang Isa, didebat dulu tentang Musa ya kan? Enggak. Langsung seru kepada tauhid. Kenapa? Karena asalnya mereka itu punya il, ilmu tentang tauhid ini. Oleh itu sebab itu dikatakan kuliah ya alkitab, ahli kitab, qul ya ahli ila kalimatin sawa'in bainana. Karena mereka ada ilmu sedikit tentang ketauhidan itu, tapi mereka menyembunyikan dan menyampurinya, mencampurinya. Dan itu mereka baca dalam kitab suci mereka. Nah, kemudian memperingatkan orang-orang itu dengan apa? Cara berdakwah juga yaitu memperingatkan mereka dengan kebesaran Allah. Wa min ayati al-lail wan nahar wa syahtu wal qamar. Itu hujah agar orang tersentak. Tak ingatkan orang-orang ateis, orang talib yang mengingkari hidupnya Allah segala macam itu buktikan. Mungkinkah ini langit sebegini tanpa ada pencipta? Ya, manusia dalam diri kita terdapat bukti-bukti kebesaran Allah. Kenapa? manusia ini nggak sama bentuknya. Ya kan? Kenapa gigi tidak sama dengan kuku? Apa beda gigi dengan kuku? Kuku harus potong minimal berapa? Dua kali dalam sebulan. Coba kalau gigi tumbuh seperti kuku. Kira-kira bagaimana? Hah? Hah? Bisa lari manusia ya, terlambat motong kuku, motong gigi. Mau mana pak? Mau motong gigi. Subhanallah. Ini bukti keesaan Allah. Beda bulu mata dengan rambut, beda nggak? Iya, rambut panjang terus. Bulu mata sudah tumbuh dengan batas tertentu. Ini bukti kebesaran Allah oleh sebab itu wafi sikum apalatuk sirun. Nah, dalil-dalil seperti ini kita harus kemukakan dalam dakwah kita agar mereka tersentak kepada apa? Mengingat kebesaran Allah. Merasa diri mereka ini adalah makhluk, benar-benar makhluk. Sebutkan hujah-hujah itu terhadap mereka. Ya, Lidah. Lidah ini coba istimewa sekali. Nggak ada orang bisa bikin lidah. Makanan sama manis, sama-sama manis tapi bisa dibedakan. Coba teh manis, ya kan? Jus mangga, jus apa lagi? Ananas. Beda semua kan? Apa yang membedakan? Ini siapa menciptakan lidah yang istimewa ini? Kapan kita syukuri nikmat lidah saja? Nasi berbeda, ikan berbeda, jenis beda ikan. Ikan bedakan oleh lidah. Ini azim kita Allah ini. Kan beda ya, minum teh, semua beda dengan minum kopi dibedakan oleh lidah. Coba kalau cabut nikmat lidah oleh Allah, ya makan jagung, makan pasir sama aja rasanya. Jadi nggak perlu kerja, makan pasir aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan zat lidahnya suatu yang tidak bisa dideteksi apa zatnya? yang sekali ciptakan Allah. Berbagai yang masuk dingin terasa dingin, panas, ya kan? Pedas, manis, asam, pahit dibedakan oleh lidah. Ya, hanya biasa bentuk, Daging biasa. Subhanallah. Kapan kita merasakan mensyukuri nikmat ini? Ingatkan mereka dengan kebesaran Allah. Siapa yang ciptakan ini? Allah Subhanahu Beda kan nasi saja, beras saja dibedakan ya kan? Yang beras empat dua ya kan kalau petani kan tahu nama berasnya. Ini beras ini enggak enggak dibedakan. Subhanallah. Kopi beda antara kopi apa? Torobika dan kopi apa lagi? Saya jarang minum kopi, masalah yang nggak tahu, ha? Bedakan. Teh juga begitu, teh wangi, teh namanya teh, tapi lidah diberi nikmat oleh Allah membedakan rasa. Coba dicabut nikmat perasa ini dari lidah. Gak akan ada. Minum teh, minum air kencing sama aja. Ada faedah nggak? Subhanallah. Kapan kita menyukuri nikmat Allah seperti ini? Nah oleh sebab itu sekali-kali buktikan ini. Seorang da'i harus berbekal dengan hujah-hujah yang khati'ah. Hujah-hujah yang memang. Dan itu semua orang mau merasakan. Azimnya lidah ini. Nikmat telinga, mata semuanya Subhanallah. Di, ya kalau kita telinga, ini telinga punya zat yang istimewa. Kalau tidak ada zat itu, niscaya semut akan bikin sarang dalam telinga kita. Subhanallah. Ini Allah yang Maha Agung menciptakan. Alimun, Hakimun, Qadirun. Maha pengetahui, maha bijaksana, maha berkuasa. Khabirun, Nah, mulai berdakwah dengan hujah-hujah ini agar orang cepat menerima kebenaran. Jadi seorang dai mesti berbekal. Kemudian tarhib atau tarhib. Jadi ada juga jenisnya bentuk apa? Tarhib atau tarhib. Tidak hanya sekali-kali seperti ayat-ayat makiyah. Sebutkan oleh Aisyah. Kalau seandainya Rasulullah SAW di Makkah mengatakan ini turukul khambar, utrukul khambar, utrukul zina. Jadi kalau seandainya Rasulullah di awal dakwahnya waktu di Mekah, tinggalkan zina, tinggalkan khamar, niscaya mereka tidak akan berkata mana turukul furuha. Mereka akan menjawab, kami tidak akan menik. Maksiat. Tidak ditanam dulu maksiat. Ditanamkan dulu apa? Tau? Kalau antum lihat ayat-ayat makiyah bertingkat bicara dalam masalah tau? Walau hukum-hukum turun di mana? Kalau sebab itu di sini menunjukkan bahwa tauhid asas dakwah yang penting. Karena yang akan meninggalkan manusia itu adalah dongkrak rasa keimanan ini sangat membuat orang mampu meninggalkan apapun saja kebiasaannya. Panggilan iman lebih kuat dari panggilan apa saja. Ya. Oleh sebab itu, maka kita mesti menempuh tarhib ingatkan mereka dengan surga, dengan nikmat-nikmat yang agung. Ya, tarhib, bau tarhib ingatkan mereka dengan neraka. Oleh sebab itu ayat-ayat ayat-ayat yang turun di ayat Makiyah berbicara tentang banyak tentang tauhid dan tentang surga dan neraka. Ini dai harus berkali diri dengan ini. Jadi kalau orang ini umpamanya pelaku maksiat. Ini diingatkan dengan apa? Kebesaran Allah, pedihnya azab Allah. Orang ini pemanya suka melakukan amal baik, dimotivasi dengan beri harapan-harapan dengan sur. Ini akan masuk pembahasan ketiga tadi adalah membedakan antara orang yang diseru. Ada orang ahli ada orang Buddha, ada orang Hindu. Itu mendakwai mereka berbeda-beda. Perlu dipelajari ilmunya. Di dalam Al-Quran semua ada dari dalil itu. Baca bagaimana dakwai orang-orang musyrikin. Ya hujah-hujah. Ini hujah-hujah. Seperti hujah Ibrahim kepada bapaknya. Ya abati lima ta'bu eh, Ta Ha. Ma la yuksir wala Kenapa ya bapak kamu menyembah sesuatu yang tidak melihat? Wala yuni angka syai'a. Dan ya, tidak mendengar, tidak melihat dan juga eh, tidak melihat, tidak mendengar dan juga tidak mendapat masukan apa-apa. Ini hujah-hujah untuk pada kaum musyrikin. Perlu dibaca. Kumpulkan akan berbekal dalam munakasyah, dalam menyampaikan kajiannya. Sehingga berbekas benar hal itu kepada orang-orang yang kita seru. Itu yang ketiga adalah, ini Isya jam berapa? Yang ketiga adalah membedakan antara ahlu jahil dan hawa. Nah, ini yang penting bagi dai al-sunnah jamaah di sini. Membedakan antara orang yang belum berilmu dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Beda orang yang tidak berilmu dengan orang yang sudah berilmu lalu tidak berilmu, berilmu, mengamalkan ilmunya. Ini mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini hal ini perlu dibedakan di antara keadaan orang-orang yang seru. Pertama, ada bentuk orang rohiban fil kayak dia ingin melakukan kebaikan. Tapi mukbilan alaih mau sekali mencari kebaikan. Tetapi laki naufar ya jauh wa pak alaih, tapi dia tidak punya ilmu, enggak mengetahui apa amal-amal kebaikan. Jadi pemainnya orang yang suka melakukan bid'ah itu ingin nggak kebaikan? Ingin keba kebaikan, tapi dia nggak tahu mana yang baik dan mana yang salah. salah, tertipu. Ya, maka dia ini adalah orang yang ingin kebaikan, condong kepada kebaikan. Nah, bagaimana menyeru orang ini? Ingin kebaikan. Dia tapi belum tahu kebaikan itu. Yuda'a bil hikmah. Ini harus diajak dengan cara hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil Hasanati wajadilhum dia akan iya, ini bentuk tiga ini akan kita sebutkan ini. Hikmah di sini ini bentuknya. Hikmah di sini maksudnya bekali dia ilmu. Dia ini bukan diajari dulu. Ya, yaitu dengan roh bawa raja. Orang ini diberi apa? Berita-berita ayat-ayat menerang tentang nikmatnya surga. Itu motivasi dia. Raja besarnya pala Allah. Diberikan ilmu dia. Nah, hikmah, hikmah dulu diberikan. Diajak dengan hik, Bentuk kedua, ada orang yang fatura wakatula anil khair. Jadi tahu berilmu dia, tapi malah melakukan kebaikan. Ini wakbal orang yang wakishar. Jadi dan condong kepada kejelekan. Jadi dia kalau tadi kan kebalik yang pertama, sangat ingin melakukan kebaikan tapi nggak punya ilmu. Kalau ini enggak, suka kepada kejelekan, condong kepada maksiat. Kalau yang pertama ini mungkin banyak dia amal-amalnya bercampur bid'ah ya kan. Dia ingin beramal soleh, tapi banyak campur bid'ah. Yang kedua ini enggak, gila maksiat. Bagaimana cara mendakwanya adalah ar-raghbah wal khauf bi mau'izah. Diingatkan dia dengan besarnya Allah, besarnya azab Allah, pada panasnya api neraka dan betapa besarnya azab-azab Allah kepada kaum-kaum yang kafir sebelumnya, dihancurkannya Fir'aun, Binasakannya kaum Samud, Fir'aun yang memiliki tentara banyak sekali, tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tenggelamkan. Ini diingatkan dia dengan azab-azab Allah. Orang yang apa? Gandrung maksiat dan condong kepada kejelekan. Ini cara berdakwah. Berikan hal itu. Itu disamakan dengan rohbah wal khauf. Diberikan sifat apa? Yaitu diceritakan kepadanya bagaimana azab orang melakukan zina, azab mencuri, macam-macam. Ini rohbah. Ditakuti dengan azab-azab Allah dan khauf, takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah yaitu mu'ridan al khair, mudafi'an ila syari wa muhjan. Yang ketiga adalah orang ini dalam melakukan kejelekan itu berhujah dia. Dalam melakukan bid'ah itu dia berhujah, berdalil dia. Nah ini perlu mujadalah bil Perlu perdebat dengan cara yang baik untuk menolak subat-subat dia. Nah, ini jenis dalam berdakwah. Jadi ada orang orang umum pemanya itu pada umumnya mereka itu raubah bil khair, ingin kebaikan, maka diberikan ilmu dulu, jangan ditazir dulu. Ya. Beri nasihat terlalu nasihat. Ajak ke majelis Bentuk kedua kita katakan adalah orang yang malas dalam beramal soleh tapi malah lebih condong lagi melakukan kemaksiatan. Ini diberi apa? Roh, rahbah. Disebutkan tentang pedihnya adab Allah, ya, bagaimana Allah telah menghancurkan kaum-kaum yang kufar, yang memaksiat. Disebutkan sejarah itu. Ini tuntunan berikan Al-Qur'an. Yang ketiga kita katakan adalah orang yang tidak mau terhadap kebaikan. Bahkan munafik yang syarik wa muhajir tidak Jadi memiliki hujah dia, berhujah dia hal seperti ini perlu dengan jidal bil ahsan. Perlu dengan jidal yang baik. Khususnya ini adalah tokoh-tokoh alubit Ini jidal yang baik. Hujah yang jelas. Nah, kalau Ta'ala, inilah yang kita sebutkan tadi. Firman Allah SWT, Udu'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ini siapa orang yang hikmah? Jadi ada orang yang sudah naik hikmah. Wal mau'idah, ada yang itu Peringatan-peringatan. Ya, kepada azab Allah, semacamnya. Kemudian wajadilhum billati ahsan dan mujadalah bil ahsan. Siapa kelompok yang kita jaru dengan dia adalah adalah para tokoh-tokoh al bid'ah yang memang mereka itu ada syubhat atau orang-orang umum yang memiliki syubhat dan oleh orang al bid'ah perlu kita dengan mudah adalah bila hijjah. Ini perlu dimiliki oleh para ikhwan dalam berdakwah. Hal ini banyak sekali dari hikmah-hikmah kita butuhkan contoh di sini. Di antara hikmah Rasulullah SAW dalam berdakwah. Coba lihat dengan lembut. Ya Rasulullah SAW ketika ada Arabi. Ini kita tidak baca dapat hadisnya. Buang air di mana? Kecil di mana? Kan orang berumur ilmu ya. Lalu sahabat menegur mereka. Fasajaru. Oh, buang air di sana semua teriak-teriak. Kata Rasulullah SAW apa? Ditegur sahabat. Da'uh, biarkan dia. Subhanallah. Coba lihat Rasulullah SAW di dalam hadis ini itu sangat sekali faedah yang dapat diambil oleh dai. Ini orang belum tahu hukum buang air di mana. Belum tahu dia. Lalu dikatakan oleh Rasulullah ini masjid adalah tempat ibadah dan baca Al-Quran. Ini dan tidak boleh, boleh di sini buang air dan lain. Lalu diambil satu apa ember air disiram ke kencingnya udah habis tenggelam karena mesinnya masjid tanah ya pasir. Nah mudah kan? Jadi kalau kemungkaran bila mungkin diingkari atau walaupun mungkar itu berlangsung dapat diingkari dengan cara yang sederhana tidak urip ribut Persoalan sederhana jangan menjadi persoalan yang sangat besar. Coba kalau tadi ditegur oleh sahabat dan dia berlari, disebutkan hikmah banyak kali di petik imam lama. Kalau dia berlari, pertama, atau dia berhenti kencing, merusak kesehatan dia, menahan kencing. Karena saat buang kencing. Kalau dia berpindah saat itu dan kencing akan tersebar kencing kemana-mana. Susah untuk membersihkannya. Akan banyak yang harus disiram. Kemudian akhirnya apa kata Arabi ini? Itu rahimallah eh, apa? Allah marhamna ini arohami wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Karena bagusnya usul Rasulullah SAW dalam mencegah dia dalam melakukan ini, dia berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku dan Muhammad ini rahmat. Jangan engkau beri seorang pun bersama kami. <laughs> Dia tidak boleh sahabat lagi dapat rahmat. Ditegur lagi Rasulullah, lapat hajar tawat. Jangan begitu berdoa. Karena rahmat Allah itu luas, jangan engkau khususkan untuk kita aja. Demikian uslub Rasulullah SAW. Ini mengajar orang yang bodoh. Jangan langsung dikatakan, kamu ini gak tahu, gak punya otak, hei, buang air masjid. Nah, begitu. Begitu pula kelakuan-kelakuan orang awam yang belum mereka memiliki ilmu. Perlu dengan kesan, kesabaran tegur dengan bahasa-bahasa yang baik. Pelajari manhat Rasulullah dalam berdakwah. Ini orang belum memiliki ilmu. Gak tahu dia hukum buang air di masjid. Perbaiki. Jangan kamu ini nggak belajar agama ya, maka belajar loh. Ah, jangan. Sabar. Makanya hadir majelis ilmu, belajar. Nah, jangan begitu kan. Itu maknanya mengata-ngatai bukan menasihati. Nasihati saja. Oh akhi ini nggak boleh begini. Kata Rasulullah ini dilarang. Kata Rasulullah begini dalam hadisnya. Terus nasihati dia. Seperti itu. Lalu nasihati kamu di mana tinggal? oh di sana oh hadir di sana kita ada kajian biar bertambah ilmu tentang agama kata kamu makan belajar loh jangan dengan musik aja kerjanya dia asal bicara baik-baik bahasa yang sangat indah apa kita sendiri nggak reda begitu kan demikian pula orang lain juga nggak reda nggak reda dikata-katai begitu Walaupun dia tahu dia salah, kadang-kadang justru malah membela diri. Karena dengan cara yang tidak baik kita ter. Hikmah yang sangat agung lagi. Kemudian kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ini ada faedah-faedah banyak dari kisah-kisah ini. Saya ambilkan. Ketika aku sholat, lalu ada yang bersin. Ini Hakam Muawiyah ini. Lalu dia baca, ya kamu kalah. Sahabat yang lain mukul-mukul ini. Diam sholat kok boleh bicara. Kan gitu ya. Jadi sahabat lain mukul pahanya. Lalu akhir sholat orang pada melihat kepada dia. Ya kan? Ini ceritanya Hakam Muawiyah ini. Ini Tazuruna ilayya. Ini mata lakum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian lihat semua kepada saya? Ini coba lihat. Ya kan merasa diri sangat dia. Kenapa kalian melihat kepada saya semua? Faja'alu yadribu nabi aidihim ala akhadihim. Mereka memukul paha-paha mereka jadi ketika dia baca ya hamkallah kemudian bala yusan ini walakin sakatum. Jadi ketakala ya paham oh ini itu baik diam, ini saya diam mereka ini. pala masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah salat ini fabi abi wa umi ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman. Coba lihat gimana dia memuji Rasulullah Aku tidak pernah melihat orang seorang pendidik yang lebih baik atau eh, sebelum beliau dan setelah beliau yang lebih baik ahsan ta'lim. Baik bagus pendidikannya. Bagaimana? Ta'minu fa wallahi ma karahani. Enggak pernah Rasulullah marah kepada saya. Wala darabani, enggak pernah mukul saya. Wala syatamani dan tidak pernah apa? Me, kasih mati saya. Subhanallah. Dia puji akhlak Islam. Ketika dia tersalah ini, nggak pernah saya wala kaharani, nggak pernah apa marah dihardik, wala darabani, nggak dipukul, wala syatamani, nggak pala pula mencaci maki saya. Kola apa nasihat Rasulullah SAW kepada dia? Inna hadis sholat la yasruhu fiha syai'un min Kata Rasulullah Ini salat ini nggak boleh bicara-bicara dalam ucapan manusia di luar sholat biasa. Itu ucapan yang dalam salat biasa eh, dalam ah, ucapan sehari-hari nggak boleh dilakukan dalam ucapan salat. Salat ini dari pembicaraan bicara manusia nggak boleh dibaca waktu salat. Baca salat dilakukan waktu salat kata Rasulullah Ini nama buat tasbih, ada tasbih, takbir, wakilat Quran. Ini cara Rasulullah pada dia. Diajar. Maka semakin hari semakin butuh kita sering membaca. Jadi bagaimana mahat Rasulullah berdakwah. Sangat lembut sekali. kenapa pada dasarnya umumnya kaum muslimin bukanlah orang mu'anif, bukan orang yang suka keras kepala. Ya kan? Tapi orang-orang yang ingin kebenaran, tapi disampaikan cara yang baik. Contoh ketiga, kisah Abi Balta'ah. Ini kisah alim sekali. Ini Ba'atnya Rasulullah SAW, Ana wa Zubair. Ketika Rasulullah SAW mengutus saya, ini, dan Zubair dan Mikdad dan Aswad. Ini, sampai aku intalah hatta atau raudatan khaf fa nabiha, faina Ini ini kisah Abi Balta ini adalah Ali Rasulullah, eh, dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah mengutus aku dan juga Zubair dan Mikdad bin Aswad. Jadi, bagi kalian kejar seorang wanita di Raudhah, satu tempat namanya, dia membuat surat. Ini wa kita kitab minha. Ada kitab Abi ini kisahnya secara ringkasnya begini karena waktu sudah hampir. Dia itu ada kan pengikut pedang Badar ya kan, perang Badar. Tapi tak kalah Rasulullah SAW mau melakukan pas Makkah, dia itu membocorkan rahasia bahwa Rasulullah mau Fatih Makkah kepada orang Quraisy. Bahaya nggak ini? Kalau bisa kufur, ini tindakan kufur, membocorkan rahasia perjuangan kaum muslimin kepada musuh-musuh Islam. Tapi Rasulullah SAW tidak mengkafirkan dia karena perbuatan ini bukan berdasarkan kufur. Nanti jawaban dia nanti kepada Rasulullah SAW. Wala tuh katanya. Perbuatan ini dia lakukan ditanya oleh Rasul, kenapa kamu melakukan ini? Jadi dikirim lewat seorang wanita, lalu wanita ini menyimpannya dalam sanggul, lalu Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah, oleh malaikat. Kemudian diutus Ali bin Abi dan Zubair dan Aswad, dikejar wanita ini sampai diperiksa. Jadi kalau tidak mau mengeluarkan kata Ali kepadanya, kami akan buka semua pakaianmu. akhirnya dikeluarkan, dikasihkan surat itu, dikasih Rasulullah SAW. Dipanggil, siapa yang melakukan ini? Abi Balta'a. Nah, setelah itu Rasulullah SAW, ya Hatib Mahal, dipanggil Rasulullah SAW. Apa ini Kenapa melakukan ini? Qala ya Rasulullah, la ta'jil. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, jangan engkau tergesa-gesa menghukum saya." ini jangan engkau tergesa-gesa terhadapku ya Rasulullah. Ini untuk imroan musafat ini. Aku dulu menumpang, manusia menumpang di, di, di, bersama orang Quraisy. Jadi kau aku tidak memiliki dari kaumnya itu orangnya wala wala aku min ya dan aku tidak termasuk orang Quraisy, tidak termasuk dari kaum Quraisy itu maksudnya. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahu. Jadi orang-orang muhajirin ya Rasulullah yang berjalan sama engkau ke Madinah itu mereka punya kerabat di Mekah yang akan melindungi keluarga-keluarga mereka. Wa amwalin dan harta-harta mereka. Maka aku ingin ini eh fatani dalik. Jadi yang nggak punya keluarga, nggak punya kerabat untuk melindungi apa keluarganya dan harta di Mekah. Jadi minan nasab. Jadi keturunan aku nggak punya hal seperti itu. Ini aku ingin mengapat dari orang Quraisy itu ada bukti balas jasa sehingga mereka nanti akan menjaga kali kerabatku. Jadi wa aku kufran. Jadi aku tidak melakukan itu ya Rasulullah karena aku kafir, wala dan bukan karena aku murtad, wala ridan cukup bukan juga aku karena reda dengan kafiran, Ba'da dan Islam secara Islam. Jadi bukan alasan dia, bukan karena dia itu adalah kekufuran, bukan karena cinta kepada orang kafir, enggak ya Rasulullah. Hal inilah yang perlu dipahami oleh ikhwan-ikhwan kita sebagian. Bahwa tidak semua saudara-saudara itu dalam pemain bekerja sama dengan alubidah perlu istighfar. Kenapa dia lakukan itu? Jangan langsung dihukum. Langsung diponis. Kabarin dulu. Mungkin ada sebab-sebab. Coba lihat Rasulullah SAW. Ini. Oleh sebab itu ini ini ajaran, ini hikmah yang sangat agung juga dalam kisah hadis ini. Kemudian waqala Rasulullah dari Islam. Gini, qala Rasulullah sallam laqad sadaqakum. Kata Rasulullah ini orang Abu Muta'ah sudah nah, jujur dalam ucapannya kepada kalian. Qala Umar, ya Rasulullah, da'ani adrib unuqa hadzal munafik. Kata Umar, ya Rasulullah, biarkan saya tunggal leher orang munafik. Jadi kata Umar ini sudah munafik, sifat orang munafik ini. Kata Rasulullah, inna qad syahidah badran. Sungguhnya dia telah melihat secara ikut dalam perang Badar. Ini Kemudian wa kala Allah ayyakuna qad ittala ala ahli badr faqad faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Rasulullah SAW, ah, apa yang wa maidrika ini engkau tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah semoga-moga Allah itu bahwa ini telah melihat para pengikut perang apa sukan perang badan itu Allah katakan malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Jadi kerjakan sesuai hatimu, aku telah mengampuni untuk kalian. Ini besarnya pahala perang badar itu. Mengampuni dosa yang sangat besar ini. Padahal bisa membawa ke Jadi banyak sini, oleh sebab itu kita juga melihat. Jadi perlu melihat saudara-saudara kita jangan tergesa dalam menghukum. Bukan dia mungkin bukan karena dia membela alu bid'ah bersama orang tersebut, bukan dia kena cinta pada alu bid'ah. Ini enggak langsung dihukum. Jadi ini bukti Nabi Bakar bahwa dia bukan karena mualah, bukan karena cinta pada orang kafir, karena ada hal lain. Jadi bukan ada saudara kita umpamanya pergi kita tempat alu bid'ah atau satu hal Bukan belum tentu dia akan begitu karena boleh cinta, tidak. Bukan karena melanya. Lihat dulu. Perlu tabayun, ya. Oleh sebab itu perlu kita sampai kepada ekonomi kita, ya. Jangan takjub, jangan tergesa-gesa. Sebetulnya banyak sekali kisah-kisah di sini yang dapat kita ungkapkan karena waktu sudah dekat. 18 atau berapa? 15. Sudah habis ya. Baik, kita cukup semuanya. Sebetulnya banyak contoh yang memang kita belakang di sini itu muraat qawarid bena hukam memukumin Membedakan antara yang didakwa itu apakah orang berpangkat atau rakyat biasa, perlu dibedakan juga. Muraat ini seperti hal nafsiyah, membedakan pula kondisi pribadi masing-masing. Ada orang cepat pemarah, ada orang tidak suka pemarah. Itu harus beda kalau berdakwah. Ada sekarang ada orang yang bisa dicandai, ini yang sekulan ini nggak suka dicandai, jangan dicandai karena akan berpengaruh daripada diri. Jadi harus bedakan dalam berdakwah. Sebetulnya banyak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh dai dan dalam dakwah mereka agar sukses dan terima dakwahnya di tengah masyarakat. Kemudian juga perlu mura'atu fawarik baina amakin. Tempat-tempat juga perlu diperhatikan. Tidak semua tempat sama dalam sistem berdakwah, maksudnya di segi keadaan istiadat, bahasa segala macam. Harus bedakan, Ya. Di oleh sebab itu jadi bedakan juga ada yang ulama banyak ulama di situ, ada yang tidak ada ulama. Jangan bertindak menghukum masyarakat seolah-olah orang sudah tahu kebenaran semua. Lalu seenaknya main ponis Islam macam. Harus bedakan. Daerah yang ada ulama, orang yang sedikit ilmu di sana harus bedakan. Kemudian ini banyak contoh. Kemudian juga bedakan antara ini antara waktu azmina. Jangan ingin berdakwah di zaman sekarang, ingin menjadikan orang sebagaimana masa sahabat. Jangan bercita-cita. Ingin menjadikan orang sekarang seperti Orang kaum mukminin masa Imam Ahmad atau para apalagi menganggap dirinya sebagaimana Imam Ahmad. Enaknya sadar menghukum segala macam. Ya, mesti diperhatikan hati. Karena memang tidak datang suatu masa, ini telah saya sebutkan tadi. Disebutkan dalam Abu Bukhari dalam bab layak zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Ibu Bukhari mengatakan tidak datang suatu zaman kecuali zaman berikutnya lebih jelek darinya. Ini harus kita pahami. Tadi telah kita sebutkan contoh Ali bin Abi Thalib dan lainnya jadi kita jangan menuntut dari penguasa, menuntut wala tuntutan kepada umat Muhammad ya kan. Mungkin dia akan berlaku adil seperti itu. Kecuali kita katakan tadi rakyatnya juga seperti rakyat yang mau khatab. Nah ini harus dipahami dalam berdakwah. Ya, kebodohan masyarakat kita, ya. Kemudian waktu dan tempat perlu kita perhatikan juga. Jangan berkehendak untuk berbuat ya jadi oleh sebab ini nih kisah ini kita bacakan dari Zubair bin Adi dia mengatakan kami datang kepada Anas bin Malik kami mencerita tentang bagaimana apa yang kami temui kekejaman dari Hajat bin Yusuf. Lalu dia katakan biru kata Anas sabarlah kalian fa innahu la 'alaikum zaman alladhi ba'da syarrun minhu. Tidak datang satu zaman kepada kalian kecuali zaman berikutnya lebih jelek dari ini kata Anas bin Malik. Hatta taqaw rabbakum sampai kalian menemui Rabb kalian. Sami'tu min nabiyikum. Hal ini aku dengar dari nabi kalian kata Anas bin Malik. Dan banyak sekali dalil-dalil ini. Kemudian juga memperhatikan antara maslah dan mafsadah. Menimbang-menimbang. Maksudnya apa? Ini tokoh ahlu bid'ah. Padahal dialah yang sangat dikagumi oleh kaumnya, dihargai oleh kaumnya. Itu nggak bisa kita tentang dengan cara apa? Tahzir namanya ngatai-ngatai dari apa umum. Kapan perlu kita melakukan peti kepada dia? Gimana? Dia kasih dia. Dia kasih dia, walaupun dia tidak menerima dakwah kita, tapi kita diberikan kebebasan berdakwah di, di negerinya, di tempatnya, ini lebih enak. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Hatta Syarabi sendiri melakukan dakwah beliau dan kitab beliau ya apa? Al-Hasu al-Mawaddah yang kalau menurut orang mereka yang tersedidin katakan orang tidak ada yang bacakan kitab Syarabi Al-Hasu al-Mawaddah dan kitab Adul Muhsin Arif Kanal Sunnah itu sururi. Itu curi sururi menurut mereka. Kalau orang yang baca dua kitab ini, ini suatu hal-hal yang berlebih-lebihan. Syarabi waktu ke Sudan itu ceritakan dalam kitab tersebut. Syekh Nasir, Syekhuna Ali Nasir menceritakan sendiri. Awal daurah, maksud daurah syariah di Afrika itu adalah di pangkalan Sufi. Tapi Kiai Sufi ini dari kasih hadiah semacam mereka membolehkan murid-murid dia untuk belajar dengan para masyai dari Madinah. Ini pertama kali kata Syekh Ali Nasir. Tapi Kiai Sufi ini nggak pernah sholat dia keluar nggak pernah. Tapi dibiarkan nikmat kan dia nggak ikut belajar ya enggak tapi diberikan izin di makhatnya ada kandoro murid-muridnya dibilang disilakan oleh belajar ini yang tidak dipahami oleh sebagian saudara-saudara kalau misi di masjid Muhammadiyah dihantam dulu Muhammadiyah jangan diberi kesempatan untuk memberi nasihat di masjid mereka sudah alhamdulillah ini saya katakan kepada antum semua pengalaman yang banyak saya alami di badan dakwah seperti itu pernah di Stubono kajian kita sudah Mau dimulai di situ, peristiwa dengan jamaah jamaah tahziriyah ini. Lalu mereka tidak mau. Tidak mau kami, nanti takut juga terpecah seperti itu. Jadi membawa efek akibat berbagai masalah dalam dakwah cara yang sangat ngawur ini. Jadi ini enggak, sudah enggak berdakwah di masjid mereka. Orang bantai-bantai begitu mana nih? Ini sehati aja sampai dengan kebenaran. Tak perlu disebut jamaah sepulan, sepulan, sepulan. Jadi ini nasihat yang perlu kita sampaikan kepada dakwah kita. Memang benar kita berdakwah kepada sunnah itu penting, tapi cara-caranya harus muraat masalah dan mafsada. Ini perlu dipelajari. Sekarang ini luput dari itu ya, ditahadir semuanya, nggak pandang bulu. Orang tua, kalau istilah Syekh Mu'sin, saya dengar dengan <laughs> telinga saya di masjid beliau, la yakraminhum wazir wala amir, wala tawir wala kabir. Orang seperti ini kata Syekh Mu'sin, tidak selamat dari lidah mereka, menteri ataupun gubernur. Tidak orang kecil atau orang besar, sama aja. Dalam menghasilkan dalam mereka, saya katakan kepada antum, murid SD dikeluarkan di pondoknya kenapa? Karena bapaknya ngaji lagi dengan najis mereka. Loh, bapaknya ngaji sudah, anaknya kenapa harus diusir semua oh, dari pondok? Ya aja, didik anaknya kalau sunnah, kalau bapak nggak mau dengan sunnah, ya kan? Subhanallah, ini kengawuran. Ini terjadi bukan berita bohong, saya katakan mantu. Bapaknya sendiri cerita dengan saya bapaknya ngaji dengan salafi yang lain gitu ya, dengan ustaz kita, sudah ditahzir anaknya, anak kamu ambil nggak boleh belajar makan. Ini kengangguran, maka perlu mafsadah dan masalah besar perlu ditimbang-timbang. Apalagi di masa kita sekarang ini, yaitu ahlu syar lebih besar jumlahnya dari kita. Ahlu bidah lebih besar jumlahnya dari kita. Ya, jadi dibedakan antara mujamalah dengan mudahan. Tauliyah harus bedakan. Ini harus dipelajari, harus didalami oleh dai-dai ini. Mereka tahu sedikit manhat-manhat tentang tahfidz lalu diterapkan secara ini kayak kertas lewat, hantam saja, lurus saja penting, tanpa ada kaidah-kaidah lain. Jadi oleh sebab itu maka kita nasihat kepada ikhwan karena nasihat-nasihat ini penting saya sampaikan melihat dakwah kita ini alhamdulillah diterima di kalangan bila disampaikan dengan hal yang baik. Terakhir adalah arif kupil amr lemah lembut dalam segala urusan ini perintah am kepada Rasulullah SAW. Itu baru selama lembut dalam segala urusan. Dalam bab Bukhari katakan Bukhari, abriku fil amri kulli. Lemah lembut dengan segala urusan ini diambil dari hadis Rasulullah SAW. Dalam segala urusan lemah lembut. Ya, oleh sebab itu mari kita mulai dakwah kita ini memasyarakat, merakyat, betul-betul dicintai oleh semua orang. Orang ingin dakwah kita ini sebetulnya jika mereka tahu dengan sebenarnya. Haus tapi tak kalah kita jabarkan kepada mereka dengan cara-cara yang tidak baik, membuat mereka takut.